tunggangannya. Nah. Ini bebek yang tahun berapa di sikap manajer. Napa berjam-jam hendak menghidupi kada mau hidup terus terus Ada di tulang eh bebek yang bisa kalau Kan ada kalau di TV itu istri saya minta belikan bebek sama saya. Saya banyak punya bebek. bertelur Bertelurlah. Hujan itu Padahal maksud nama pandang tadi bebek itu Honda. Salah paham. Honda bebek. Jam tangannya. Bagusnya jam tangan ikam ini jalan. Ditolong pukul setengah lima, ditikam pukul dua belas selesai. Sakit hati orang atau orang apa namanya itu jam tangan juga nah apa jam tangannya misalnya eh apa tuh kemarin itu hmm. nah omega misalnya Bah jam tangan jam ini kada asli aja. Sakit hati ulang, ada ada asli jua amejanya. Nah, Mai cuma hanya mengupat perjuangannya. Lamun kita paham di sini nah, banyak dosa kita karena jahilnya kita jahil kita kata katuju pandar kata kata sadar pandar itu dosa dan menghancur agama rajin menjadi para anak seagama ini menjadi ranggang atau putus ukhuwah Islamnya menjadi putus penjagaan lawan kita sesama se-Islam apabila sesuatu perkataan atau perbuatan yang sifatnya sesudah dihitung-hitung jumlahnya menjadi kekacauan sesama Islam maka jauhilah sejauh-jauhnya aku ulangi setiap perkataan dan perbuatan yang mengakibatkan kekacauan sesama Islam jauhilah perkataan perbuatan itu jadi dihitung itu dulu aku ini bakal pada sana lamun aku bau ucap yang ini kacau lawan nang sana pun aku berbuat yang ini kacau lawan nang sana jauh ya jadi orang nambah madu sama-sama Islam. Kalau laki Islam, madu Islam juga. Nah itu hati-hati muntung tunah. Hati-hati muntung. best manager, luas burit manager, dasar luas dua burit itu kan gambar. Kan orang bahari ini kalau jar mengetahui nih, mengetahui buritnya. Eh, jar, bu untung batuah, ba untung batuah, luan montong burit sawah oh, ujam lagi mana Manang yang kuyak-kuyak itu jar montongnya luas, biar luas menundak tujuh. Kalau udah cinta melekat, bah rasa nikmat. Nah, apalagi lagi. Kalau sudah cinta melekat, bala musibah menjadi nikmat. Ada masalah. Nang penting enak. Nah, ingatlah arti ujuk semalam dosa di hati, lupa akan nikmat. Satu huruf lupa akan nikmat, ujuk ngarannya. Maka orang ujuk pahala rasa huruf itu hilang dan yang dihatangnya adalah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kalau Jangan ada ujuk hidup, nikmat persandingan anak-anak datang di mana stres. <laughs> datang di mana sakit hati. Apabila aku sakit hati, mesti lupa lawan nikmat. Apabila lupa lawan nikmat, ujuk marahnya. Apabila ujuk, pahala habis. Tuhan tarik. Lu kadawannya, lalu dipagar diri daripada lupakan nikmat. Ingat kalau nikmat selesai maka dalam surga dunia. Karena surga itu tempatnya nikmat. Dan orang di surga bersenang-senang aja. Paham kan? Nah, pajar. Wa qulul hamdulillah. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور Kurang surga berucap Alhamdulillah. Sekala puji bagi Allah yang menghilangkan dari hati kami kaduka citaan. Di apa jadi hilang muka cita namun nang diingatakan nikmat saja supaya jangan ujuk kan nang dicari nang dunia nang ini nang supaya nikmat terus baudu nikmat mandi nikmat istinja nikmat sembahyang nikmat berjalan nikmat baduduk nikmat merapah nikmat makan nikmat minum nikmat bahinak nikmat, pada lihat nikmat, pada dengar nikmat, bersuara nikmat, nikmat terus. Ini yang, dija, yang dicari orang lain. Apalagi biar Tuhan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Nikmat bunda lawan nyawa itu kada kawa dihitung. Kita ini sebenarnya karam di lautan nikmat kada kau bakal keluar Istilah orang bahari pujar iwak papuyo di dalam banyu. Kada keluar keluar banyak. Namunnya keluar mati. Eh, itu paham. Cuma ada marah lantaran bungul kita Nah, eh, lantaran bungul oleh sebab itu disuruh menuntut ilmu supaya bungulnya tutup Insya Allah dah lamun inya balik Tuhan hidayah nah hari ini nah kadang-kadang kita sakit hatinya karena apabila sakit hati lupa lawan nikmat lalu ujung pahala habis Tuhan tarik kedua dua benar pahala Allah habis Tuhan tarik gara-gara Allah ada ingat soal nikmat kedua ini apabila ingat soal nikmat surga sudah di dunia karena surga di akhirat surga di dunia isinya mawon kodohai Artinya nyaman. Artinya arti surga itu darun nikmah. Ya kan Rumahnya nikmat. Ini kan kita ada aja ya. Mengatakan nikmat tadi ada aja Jadi kita aja lah kita. Kita aja. Dalam Quran sudah lancar disebutkan kadada perintah ingatakan balak kadada. Nang perintah di Quran beberapa kali ingatkan nikmat unda. Fadkuru ala Allah. Uzkuru nikmat dia. Allah ya Allah Ini kagak ada perintah yang katakan balas. Tapi nafsu katuju menyusun-nyusun musibah. Aduh, kejar. Ya. Tidak ada bau lagi. Tidak ada bini-bini lagi anak bunda habisan minantu unda mau mautangi orang managih nibahiraan pulang unda dokter rupiah pada datang nya tahun perah paurutan rupiah kada datang juga kerjanya tahun unda kada menarik duit Aku juga pulang unda kia minta tolong kada mau karena dianggapnya unda penyakit menular macam-macam lalu anak nafsu menyusun-nyusun bala padahal ada disuruh nang disuruh inatakan nikmat minta bahasa jalan kenapa jadi takdirakan memasuk ah jangan mengatakan itu ingatakan alhamdulillah aku pada saban malam ditumbaknya bagantian lalaki akhirnya di situ bakalan untung ada bagai tapi bajar nyebut pajang ditahan hilang karena tak bawa nah ada pulang bagar sedang aja dulu sampai sampai hmm. seperti engkau berkata al-ahwal katanya nang juling entah nang juling ya sampai tergerak telinganya maka dasar juling juga itu mengupat penarangannya juling nah juling itu kaitan nah nah nah nah hanya ada sepenpaknya tempatnya di sini nah Nah, sepenteng. Dasar juling juga. Lamun ia kata juling di belakang juling mah ada adanya rusak Islam tahu kan? Eh, pahala kan habis pahala kita diambil oleh yang nang dikupat saja. Dosa nang dikupat diunjuk saya kita. Jadi dosa kita lawan dosa orang tak kumpul lima itu bukan hanya itu aja dikirim ke neraka apalagi nang di kupat itu tuan guru apalagi tuan gurunya turunan nabi apalagi orangnya soleh apalagi wali karamatnya orang yang banyak mengaji lebihnya tuh karamatnya sudah disial kada apa kada orang datangan bohong-bohong jauh-jauh nah, apalagi disambati ya Allah banyak rubut lon geruk minyak pada lain dan penyakit itu kegerupan wali Allah Ta'ala keramatnya nyata malaikat pun pintah Oh, ahlu surana yoga olah olah qabul bil arari au al aswad si hirang dasar hirang juga <laughs> nah Lamun kurangnya putih di padakan hilang cuma ada aja merenya. Cuma orang hilang kali padakan si hilang Sakit hatinya. Tapi lagi abu indi itu apa apanya tuh orang India. Entah sakit hatinya. Ini tuh kada boleh. Atau apanya itu jar pasti Arti pasti itu kan mengerja dosa di hadapan orang. Dosa tadi gawi di hadapan orang ada bersembunyi. Tah, asik sengarnya nyata, Minta. Lalu anaknya ini yang disambat. Pahamlah lah. Nyaman aja bapak kalian, jangan mana, Namun lakinya jangan salah mengaji tiga juta kasihan babinya itu sakit hatinya Raja anak sidin ya sepan hari betasin apa baju nang anyar namun abahnya jar menjual jajah hati orang maka beruntungnya aku lah limbah terjadi nang macam-macam fitnah nenek Guru guruku datang kan keempat-empat mencungkung di hadapan nyawa sabar dan jangan dibaca lagi isip-isip nang panas-panas didangat itulah segala macam sepat dan parang lapas supaya jangan bakal lari artinya sekali <laughs> hikmahnya <laughs> kenapa jadi jangan melawan melawan doa karena Tuhan menurunkan kadarnya bala lawan orang itu lapis daripada doa saya yang dibaca tadi lalu aku menangis bahkan kalian ya orang itu jagar mati jagar beriman jagarnya hati sorong, penyayangan aku ini insya Allah ayam lawan orang apalagi lawan nang di Jakarta kita kada terlindung di mata Hmm, aja aneh. Hmm, nang penyayang beneran orang, insya Allah. Tuhan sang arhamur rahimin. Takhallaku bi akhlaqir rahman ujar Nabi, takhallaku bi akhlaqir rahman. Tawarulan innahu bakhil. Si Anun itu engker. Kalau bahasa Indonesia pelit lah. Nah itu. Padahal kalau engker juga. diuluk uluki Atau orang itu jar. Kada beradab maka besar kada adab tua, atau kurang itu sarifun maling au qalilul adab jalil adab maka banyak ini di muntung montong kita mendengar kita ini dianggap orang buruk tapi kamu nang belang kena anu tu bahlul ya nang belang ini nang bahlul ya. pada sorok di hadapan guru kenapa nyambat orang pada sorok ya Nah, jadi kita nih tamu-tamu tuh ngalih juga nih, kadang-kadang tamunya memang orang di hadapan seorang. Anak Hendak paling untungnya sana. Tarik kemping. Itu nang jadi yang kita nih. Tapi kalau banyak-banyak bertamu-tamuan, tapi tahu juga ini. Lalu macam-macam aja dan kada sorong punya, kada inya sorong, kada inya kada sorong berdua. Bahwa ucapannya innahu wasiqut siyam yang tahu kalau itu lezat ya. kasiaknya berbau maka dokter berbau juga eh, eh, eh. ujar jantara di simpang tiga akan asam nah ini simpangan satu ini dua ini tiga jadi simpang tiga asam asam mm -mm. di belakangnya gak gak gak ya boleh boleh kulit apabila nyetak terus keluar wajahnya katiaknya bau masam ya. maka dasar bau masam juga lamun katiaknya harum pada kata bau masam ada dasarnya nantoh i guru nang lain macao nih dong aja ada terpain macao juga Sidin sakit hati, ujar ini ya kau undak kawan ya. Undang ya kau undak kawannya mana kaya nabi rupa tapi nakit sudah ngaran panjol padahalnya pada tahu pak nang panjol itu nang dekat tujuh bebinian sebab apabila panjol menunjukkan nang nya panjang nah, takkan nang guru nang kada penyarikan kata itu hmm, surat yang mulai jangan kata tamping kambing apa kambing kehujanan jadal kujur ah ingat tangan nanang kopi dudam gurunya itu darahnya rendah mentakan nanang tekan darahnya nang naik kita jangan orang bersuara ingin orang berdiam aja kan pundaknya pada orang udah diam saja nyenengaran darah ini ngalipan urus hmm. Kurang nekam di hadapan sidir. Ngapa nyawa nak macam dah kerja, Entah salah dua. Ada kurang enam takutan ada sidir. Ngapa nyawa jam ada kata undang makan manusia? Jadi tidak takutan mendatar mata indah. Jadi manusia kata dalam jujurnya salah terus. Akhirnya sekali puluh 250 per 200. Censinya nang salah dicoba-coba kalau ini jujur aja dokternya nang berbicara ada kesehariannya. Ya, Kurang rumah ajar pun tahu sebab sidin gurunya. Bahari kan sepeda itu kan model wajib pak. Sepedanya ban buta. Ban buta itu kan kampungannya itu kawat. Maklumlah kawat, hanya lawan-lawan kan tetangga. Jadi sidin tonton ajar pun tahu. Boleh kerongonan. Jalan ke Di hutan, hutannya hutan getah sampai di situ tadi. Lalu ya, ada yang menghantam di belakang saja. Beluncat saja pada sepeda. Lu mahalin muda muda aja. Ya ke asal nangka itu. Ya ke asal nangka itu sepeda. Mahalin muda muda Mahalin muda muda langsung. Pada asal itu aja. <laughs> si jarwah bapak tapi jarwah bapak Punca orang kang hebat jarwah bapak Punca orang kang hebat buka <laughs> dasar bujo sekali nang baca tentang ayat ini ya sekali aku baca fafiru ilallah buka kalau tak larilah kamu kepada Allah itu sekalinya <laughs> malam esoknya nang bacakan tong ayat ya Sekalinya ini pun ila rabbi saya di Unda lari mendatangi Allah supaya dapat hidayah. <laughs> Allah ya Allah Allah Kada mengerti nih lagi kan anak bahwa abah wali kada tahu ya banyak tahu mengaji ya melawan di dari malam ya kan ada tahu itulah kan anak-anak karena iya, iya. limbah sidin kalibah mahadir kuda-kuda lo menyambat iya, lo ngaran sidin ya kaum pama ngaran sidin salah amat rupai umpama ya aja kalau bujur wanit amat rupai ada dua oh ya ya kalau benar wanit amat rupai ada dua eh Sekalinya kan ada orang. Sekali ini. <laughs> Eh, ban buta. Pagok makan tanpa berapa? Nah, ada tertawa sini. Serongan. pada berjalan batas. Nah, ban-ban dianggap bulu Sidin almarhum guru kita Haji Husim Kedri murid sidin di bidang kuntal. Jadi sidin limbah yang bagi sahlon almarhum musim sendiri, oh, unda artinya malam tadi tahu kanyawa ada kejadian hebat sama benda orang mantam unda sekalinya mata ban ban daun jua almarhum Guru Haji Patri mengesahkan eh, lawan almarhum Guru Haji Seman Mulia Guru Seman Mulia mengesahkan aku itulah anaknya sampai tak ada sana Han lamun kita telah menjaga lidah babinian lalakian. Jangan mengupat kurang dalam Islam. Aman nang Ukhuwah Islamnya itu terjadi kuat antara subjek lawan rusak. antara berpangkat lawan bawahnya antara orang garing melawan orang sehat. Asal jangan baku pentung pantangan. Nah, raminya. Ramah ini benar. Kalau nang jadi nang masing-masing sinana kaya bakal akhir ini, kalau lamun muntung tujuh sambat menyambat, sambat menyambat, sambat menyambat, lalu ini cari, ini cari, ini cari, lalu pada ada lagi oh keluar Islamnya, tanpa orang kafir memecah belah kita, kita sorong sudah memecah belah.